Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia saya berdoa Allahumma ighfir lana warhamna wa'afina warzuqna wahai Allah perbaiki wahai Allah ampunilah dosa kami dan rahmatilah kami dan sehatkanlah badan kami dan berikanlah rezeki kepada kami. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang sahabat, maka aku fi du'ai?" Wahai Rasulullah, apa yang aku baca saat aku berdoa? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qul Allahumma gfirli warhamni wa'afini warzuqni. Katakanlah wahai Allah ighfirli ampuni dosa-dosaku. Warhamni dan rahmati aku. Wa'afini dan sehatkan badanku. Warzuqni dan berikan rezeki kepadaku. Kemudian beliau bersabda, تجمع لك دنياك وآخرتك. Artinya sesungguhnya empat permintaan tersebut mengumpulkan duniamu dan akhiratmu. Hadis ini sejatinya dan idealnya siapa saja dari kita yang ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat senantiasa dia tidak lupakan di dalam doa-doa dia dan doanya mudah Allahumma gfirli warhamni wa'afini warzuqni Barang siapa yang membaca doa ini maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya empat hal tersebut mengumpulkan duniamu dan akhiratmu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dari hadis tadi kita ambil pelajaran beberapa hal. Yang pertama, jika seseorang menginginkan kebaikan dunia, sukses di dalam perkara dunia, nyaman hidup, penuh kelapangan, semua tersedia, sehat badan, ada tempat tinggal yang nyaman, maka perbaiki akhiratnya. Perbaiki akhiratnya. Lihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tadi berdoa mengajarkan doa kepada kita Allahumma maghfirli warhamni. Ya Allah ampuni dosaku dan rahmati aku. Kalau sudah diampuni dosa, dirahmati oleh Allah, maka akan datang sehat dan rezeki. Selalu seperti itu. Siapa yang memperbaiki kehidupan akhiratnya, beribadah yang baik, terutama hal-hal yang diwajibkan, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, bagi siapa yang mampu haji dan zakat tadi, maka niscaya dia akan sehat badan banyak rezeki. Itu pasti, itu sesudah itu suatu hal yang sudah merupakan sunnatullah, hukum Allah di dunia ini. Barang siapa yang memperbaiki akhiratnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki dunianya. Lihat Ketika kita minta ampunan, ini untuk keperluan akhirat. Dan minta rahmat, ini untuk keperluan akhirat. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis riwayat Bukhari, lan yudkhila ahadukum amaluhul jannata ahadakum amaluhul jannata artinya tidak ada seorang pun dari kalian amalannya memasukkannya ke dalam surga. Kemudian rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, wala anta ya Rasulullah, wala ana. Ini anak-anak kenapa? Mondar mandir. Gak ada yang bagi-bagi. Duduk semua. Haus nggak? Nggak haus ya? Nggak haus. Ya hujan apalagi hujan, nggak ada. Membuat orang memperhatikan perkataan kita itu paling sulit. Ya, nggak ada yang bagi kue, nggak ada yang tutup semua toko kue tutup untuk kajian saya. Ya, jangan ada yang mondar mandir dalam kajian. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum kalau seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda ka'anna ala ru'usihim seakan-akan di atas kepala mereka ada burung menunjukkan burung hinggap di sebuah sesuatu ketika burung tersebut merasa sesuatu tersebut tidak bergerak tidak membahayakannya maka tenang yang masuk terakhir maka silakan cari tempat jangan ada yang mondar mandir Kaya di lapangan sepak bola. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari. Sampai mana tadi? Nah, kan? Saya mulai dari pertama lagi jadinya. Ya. Hadis yang saya sebutkan tadi riwayat Imam Muslim. Ketika seorang sahabat minta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mohon maju dulu deh. Maju bapak-bapak masih banyak yang datang. Maju ke sini. Sebelah sini ada. Silahkan isi yang kosong. Ya, perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Hadis yang saya sebutkan tadi riwayat Imam Muslim. Yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari sahabatnya untuk berdoa Allah firli warhamni wa'afini warzukni Poin pertama yang saya ambil dari hadis ini seyogianya seorang muslim yang menginginkan kebahagiaan dunia akhirat maka dia dianjurkan untuk membaca doa ini dan doanya mudah Allah maghfirli warhamni wa'afini warzuqni itu poin pertama poin yang kedua saya tadi sudah bahas sedikit bahwasanya siapa saja yang menginginkan kebahagiaan dunia maka perbaikilah akhiratnya kebalikan dari apa yang saya sebutkan yang bermasalah dengan dunianya rezekinya tidak lancar, gajihan cuma salam tempel, hari pertama, hari kedua, hari ketiga ngutang, hutang ter, di mana-mana terlilit-lilit. Kalau ditagih punya dua kata pamungkas, afwan akhi. Kata pamungkasnya, maaf wahai saudaraku nggak bisa bayar. Ya akhi, bayar hutang. Ya kemudian Barang siapa yang sering sakit-sakitan, maka periksa hubungan dia dengan Allah. Periksa ibadah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Pasti bermasalah. Salatnya kah? Puasanya kah? Kemudian zakat, hajinya kah bagi siapa yang mampu pasti bermasalah. Kenapa? Karena lihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doa ini mendahulukan Allahumma gfirli warhamni dan ini keperluan akhirat. Diampuni dosa pasti surga. Dirahmati oleh Allah pasti surga. Ini keperluan akhirat. Siapa yang memperbaiki akhiratnya maka akan afini warzukni. Sehat badan banyak rezeki. Dan itu yang dibutuhkan oleh manusia dalam hidup. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi badanihi, 'indahu qutu yaumihi, ka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha." Barang siapa di waktu pagi hari dia sehat badan di dalam tempat aman dalam tempat tinggalnya hari itu mempunyai makanan itu saja pak dunia punya tempat tinggal, sehat badan, punya makan hari itu. Karena besok seseorang tidak mengetahui hidup atau tidak. Dokter mengatakan kepada pasiennya, jam 5 besok sore kita akan operasi. Jam 5 pagi dokternya mati duluan sebelum pasiennya. Siapa yang tahu? Ya, itu inti dunia. Pertama tempat tinggal yang aman, sehat badan. Makanya Rasul SAW tadi mengatakan, siapa yang diampuni dosanya, dirahmati oleh Allah, pasti dia sehat badan, banyak rezeki. Maka saya katakan poin yang kedua dari hadis ini, perbaiki dunia, perbaiki akhirat maka kita akan mendapatkan dunia. Perbaiki akhirat kita, kita akan mendapatkan dunianya. Dan memperbaiki akhirat, mendapatkan dunia itu sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ibnu Adam, tafarraq ibadati amla sadraka ghinan wa asuddu faqra." Wahai anak Adam, Luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku. Hayya ala salah, hayya al falah, datangi masjid bagi laki-laki. Luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku. Tinggalkan pasarnya, tinggalkan tokonya, tinggalkan semua selain hayya ala salah, hayya al falah. Apa ganjaran orang yang meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah? Amlak sadra kaginan, Aku isi hatimu dengan kekayaan. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi khutbah Jumat. Bahwa sebenarnya inti orang kaya tidak kaya pada hati. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Irza bima qasam Allah takun agnan nas." Hadis riwayat Tirmidzi. Puaslah dengan apa yang Allah berikan niscaya kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Dalam hadis yang lain rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina bikathratil ard, walakinnal ghina ghinan nafs." Bukanlah kekayaan dengan banyaknya perhiasan, banyaknya harta, kemilaunya emas dan perak, bukan. Rumah mega, mobil mewah, apartemen banyak enggak, tetapi Walakinnal ghina nafs. Kekayaan hakiki adalah yang ada pada hati. Makanya Allah kasih dulu. Siapa yang meluangkan waktu, maka Allah akan berikan kepada hatinya kepuasan atas apa yang dia dapatkan dari Allah. Kemudian setelah itu benar-benar Allah berikan kepada dia ditutupi kemiskinnya wa asuddu faqra dan aku akan tutupi kemiskinanmu. Siapa yang memperbaiki akhiratnya, dunianya pasti dapat. Yakin dengan janji Allah. Ya, Hayya ala salah, hayya al falah. Azan Jumat tinggalkan tokonya. Wadharul bayi' fas'au ila zikrillah wadharul bayi'. Ya ayyuhalladzina amanu Iza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah wadharul bayi' wahai orang-orang yang beriman, jika dikumandangkan azan Jumat, maka bersegeralah menuju sholat Jumat dan tinggalkan jual beli. Kemudian lihat janji Allah, "Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bait. Dzalikum khairul lakum la'allakum." Yang demikian itu lebih baik bagi kalian. Kemudian di akhir surat Al-Jumu'ah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya dia yang memberikan rezeki kepada kalian. Ini menunjukkan siapa yang meninggalkan, meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah, Allah akan kasih dunianya. Perbaiki akhirat Anda. Yang bermasalah dengan rezeki, yang bermasalah dengan sehat badan dan sehat badan itu Pak luar biasa nikmat Allah yang sangat luar biasa. Bahkan salah satu nikmat Allah yang nanti pertama kali Allah Subhanahu wa taala akan tanya di hari kiamat. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yawmal qiyamah yuqalu lahu alam nusihha laka jismak." Nikmat yang pertama kali Allah tanya nanti pada hari kiamat adalah ditanya kepada dia, "Bukankah kami telah sehatkan badanmu?" Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin sehat badan, banyak rezeki dan dua hal ini sangat dibutuhkan. Kalau rezeki saja tanpa sehat nggak bisa nikmati kesehatan ke rezekinya. Kalau sehat saja tanpa rezeki juga tidak bisa nikmat. Ya, maka dua-duanya. Perbaiki akhirat maka kita akan dapat dunianya. Coba perhatikan ada penemuan menarik yang dikatakan oleh Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu taala Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut yaitu dalam surat Al-Ankabut ayat 17. Perhatikan ini baik-baik. Yang masih belum percaya, belum begitu yakin kalau seandainya memperbaiki ibadah, ibadahnya bukan hanya sekedar sholat tunai kewajiban. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung kabur. Ada orang kalau sholat pak, ya assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah langsung megang handphone ini pasti nggak khusyuk ya bukannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tapi langsung masukkan tangan langsung lihat handphone pesan saya dapat respon nggak bukan sekedar sholat saya katakan sekali lagi, yang bermasalah dengan sehat badan, rezeki pasti bermasalah dengan ibadah kepada Allah. Coba perhatikan ayat ini yang menunjukkan akan hal itu. Surat Al-Ankabut ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqan. Sembahan-sembahan yang kalian sembah selain Allah maka mereka tidak memiliki sedikit pun rezeki. Fabtahu indallahi rizqa wa'budu. Maka carilah rezeki dari Allah dan beribadahlah kepadanya. Imam seorang ulama besar dari kerajaan Arab Saudi dan termasuk ulama besar di abad ke-15 Hijriah ini Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah taala. Beliau mengatakan fiha dalalatun ala anna tahqiqal ibadah min talabir rizq. Perhatikan baik-baik. Di dalam ayat ini terdapat pelajaran menarik bahwa beribadah yang semaksimal mungkin itu termasuk daripada mencari rezeki. Pelancar rezeki itu adalah ibadah yang baik, bukan sekedar sholat, tapi sholat yang maksimal. Bukan sekedar baca Quran, tapi baca Quran yang terus menerus dan juga mendatangkan keimanan. Bukan sekedar doa, bukan sekedar sedekah, tetapi sedekah yang benar-benar karena iman. Lihat penemuannya wa anna tahqiqal ibadah min talabir rizq bahwasanya siapa yang benar-benar beribadah maka lancar rezekinya pasti itu. Ya, pasti. Yang seret lihat sholatnya dulu deh. Yang tidak lancar rezeki pasti bermasalah dengan sholatnya. Jangan yang sunnah, yang wajib pasti bermasalah. Entah itu sholatnya Senin, Kemis, kadang sholat, kadang enggak maksudnya. Bukan puasa Senin, Kemis. Ya, entah itu sholatnya tidak khusyuk, pasti bermasalah ya dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala salah satu sifat buruk manusia adalah mereka tertipu dengan dunia dan tidak ingin akhirat saya ulangi salah satu sifat buruk manusia adalah tertipu dengan dunia dan tidak tahu kedudukan akhirat ini masalah besar tidak tahu bagaimana kepentingnya akhirat. Contoh misalkan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Saya berikan contoh dengan secara detil. Orang yang tertipu dengan dunia dan tidak tahu kedudukan akhirat. Sebagian orang kalau datang saudaranya ke rumahnya Kemudian yang datang ini ingin minjam duit. Itu pun saat dia perlu. Minjam bukan mengambil, bukan mencuri, minjam yang artinya nanti dikembalikan. Saat perlu itu pun tidak selalu, tidak setiap saat, tidak setiap hari dia datang. Kapan perlu dia datang? Kemudian yang dipinjam sedikit, tidak banyak saya beri contoh detil. Orang punya duit 20 juta dipinjam 2 juta. Sisa masih berapa? Kalau dia ikhlaskan pun masih sisa banyak 18 juta. Tapi ketika yang datang kerabat itu pun datang minjam bukan nyuri Kemudian datangnya saat perlu saja kalau perlu kerabat ini kalau tidak perlu kerabat ini pun tidak minjam. Kemudian yang dipinjami itu pun sedikit saja maka yang dipinjami bagaimana? Sebentar ya, saya masuk kamar dulu. Di kamar ngapain? Di kamar dia diskusi dengan istrinya. Ayo, Dek, gimana? Dipinjami enggak? Diskusi meja bundar dulu. Dipinjami enggak? Kata sang istri, mau sebenarnya dipinjami, tapi nanti kalau dipinjami dia kesini lagi. Kalau dipinjami nanti dia nggak bayar gimana? Diskusi lama sampai yang minjem itu, eh saya pulang dulu silahkan deh kalian musyawarah sana. Padahal duitnya segudang itu untuk urusan akhirat. Padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam uh, eh, at dalam kitabnya Al-Musnad Musnad musnad at dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an Rasul shallallahu alaihi wasallam bersabda kullu qarlin sedekah. setiap hutangan yang Anda hutangkan itu sedekah ada orang kaya yang bersedekah setiap harinya 50 ribu? Nggak ada Pak. Nggak ada. Ada siapa mereka yang menghutangi orang selama belum dibayar berarti dia dianggap sedekah. Itu saja mikirnya sulit. Beda kalau seandainya untuk keperluan dunia. Pergi ke mall, supermarket. Di Pamekasan ada mall nggak? Nggak ada. Sama, sama di Banjarmasin juga ada. Baik. Ya, para ikhwah sekalian, supermarket bawa keranjang, kemudian beli sana, beli sana, beli sana, lebih dari 2 juta. Bahkan kadang ada orang beli sesuatu, ih, lucu, beli ah. Beli karena lucu. Bukan beli karena lapar, bukan beli karena haus. Ya, saya beli makanan karena saya lapar. Itu motivasinya, betul? Saya beli minuman karena saya haus. Ini enggak, ih lucu, beli ya, beli karena lucu. Coba bayangkan. Itu untuk keperluan dunia. Orang enggak mikir. Nah, begitulah manusia. Dia punya sifat buruk. Dia tertipu dengan dunia tidak tahu kedudukan akhirat. Bapak Ibu saudara-saudari, jadi hadis tadi merupakan pelajaran yang sangat berarti. Siapa yang ingin sukses dunia, perbaiki akhiratnya. Solatnya bukan sembarang solat, puasanya bukan sembarang puasa, bersedekahnya bukan sembarang sedekah. Itu sebagai mukaddimah hafalah doa tadi Allahumma gfirli warhamni wa'afini warzuqni. Kemudian tema kita, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya kita ingin mengangkat tema konsep rezeki menurut seorang muslim tetapi ini sudah saya bahas pada pertemuan yang sebelumnya kunjungan saya ke Pamekasan ini, maka kita ganti temanya dengan berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, apa pentingnya membicarakan ini? Sehingga Bapak Ibu merasa judul ini penting. Sehingga Bapak Ibu duduk di sini sekitar satu jam, dua jam, merasa ada sesuatu yang saya cari dari duduk ini. Bukan hanya sekedar ikut saja, pengajian saya tidak. Maka pentingnya tema berbaik sangka kepada Allah dari sisi bahwa baik sangka kepada Allah tanda orang bertauhid. Tanda orang mengamalkan la ilaha illallah itu adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizahullah taala seorang ulama besar di kota Madinah dan guru besar akidah di Universitas Islam Madinah, beliau mengatakan wa husnul dhanni billahi azza wa jal ubudiyatun azimatun wa manzilatun jalilatun min manazilis sairina Allah tabaraka wa ta'ala. Lihat, perhatikan. Berbaik sangka kepada Allah adalah ibadah yang agung, kedudukan yang tinggi dari kedudukan-kedudukan orang yang ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, "Wa huwa min wajibatit tauhid." Dan berbaik sangka kepada Allah adalah kewajiban tauhid. Artinya, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, yang mengaku bertauhid, maka semestinya dia berbaik sangka kepada Allah. Tanda orang yang benar-benar tauhidnya, maka dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau mengatakan, "Bal la yastaqimu tauhidul 'abdi illa bihusni dhanni billahi jalla wa ala. Bahkan tidak sempurna tauhid seorang hamba. Mengesakan Allah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dengan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini letak pentingnya, Pak. Tauhid dan eh, letak pentingnya berbaik sangka dan saya katakan kita katakan tadi bahwasanya berbaik sangka pentingnya dilihat dari bahwa orang yang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala berarti dia sedang menjalankan tauhid. Tanda orang yang bertauhid adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tauhid itu sendiri kedudukannya apa? Ada cerita menarik, Pak. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melewati Uthman bin Affan. Anggap ini Uthman dilewati oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab karena melewati sahabatnya, saudaranya seislam mengucapkan salam. Assalamualaikum. Kemudian Uthman, beliau mungkin pikirannya tidak di dalam tidak saat itu beliau lagi memikirkan hal yang lain beliau tidak mendengar salamnya Uthman. Salamnya Umar bin Khattab. Kemudian beliau tidak jawab. Umar bin Khattab merasa kesal mengadu kepada Abu Bakar. Itu Uthman, aku lewati dia, aku berikan salam kepada dia. Ternyata dia tidak menjawab salamku. Abu Bakar langsung mendatangi um-, Uthman. Wahai Uthman, hadza akhuka marra bika wa sallama alaika falam tarudda alaih wahai Utsman ini Umar saudaramu melewatimu dan mengucapkan salam kepadamu dan kamu tidak menjawabnya kata Utsman dengan mudahnya beliau mengatakan masallamu alaih Umar bin Khattab enggak mengucapkan salam aku enggak dengar salamnya Umar Aku tidak mendengar salamnya Umar radhiyallahu anhu. Maka apa yang terjadi? Kata Umar bin Khattab, "Bala wallah salam tu alaik." Lihat masalah salam aja luar biasa. Tidak demi Allah, aku telah mengucapkan salam kepadamu wahai Utsman. Kemudian beliau mengatakan, "Wallahi ma sami'tu." Demi Allah aku tidak mendengar. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu menengahi. Sodaq Uthman, Syagolahu amrun fama huwa. Benar Uthman, bahwasanya beliau tidak merasa disalami oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena beliau tersibukan dengan sebuah perkara. Ini Pak. Ini yang semestinya kita contoh dari para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum kenapa mereka mendapatkan ridha Allah yang berujung surga dalam surah taubah ayat 100 wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an a'ad wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar generasi pertama dari sahabat kaum muhajirin kaum ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka, mereka diridhai oleh Allah dan mereka ridho kepada Allah. Dan mereka telah disediakan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai kekal abadi di dalamnya. Salah satu gaya hidup para sahabat. Kenapa mereka dapat ridho Allah yang berujung surga, yang berujung mereka kekal di dalamnya selama-lamanya? Karena ini. Utsman bin Affan tadi kenapa diberikan salam misalkan saya ngasih salam kepada bapak, bapak nggak jawab. Kenapa? Karena pikirannya ke tempat yang lain. Nah, itu yang terjadi pada Utsman. Beliau sedang memikirkan sesuatu, tatkala ada orang yang memberikan salam, beliau tidak ngeh, tidak merasa. Maka kata Utsman bin Affan, ini gaya hidupnya. Ini yang kita patut contoh, Pak. Terutama orang-orang yang setiap harinya mikirin dunia, besok saya dapat berapa, besok saya dapat untung sekian atau berapa. Lihat, perhatikan. Kata Uthman bin Affan, kuntu ufakiru fi najati hadal amr. Aku sedang berfikir bagaimana aku bisa selamat nanti di akhirat. Ini gaya hidup para sahabat. Ini gaya hidup yang patut kita contoh. Ya, orang muslim senantiasa memikirkan saya di akhirat selamat enggak? Sampai akhir dari memikirkan seperti itu beliau tidak sadar kalau ada yang menyalami beliau. Makanya tidak heran setelah ini kita mendapatkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi Rasul Shallallahu Alaihi uh, Utsman bin Affan ketika di depan kuburan beliau menangis sejadi-jadinya sampai Jenggot beliau basah dengan air tangis beliau, air mata beliau. Ditanya oleh para sahabatnya, "Ya Utsman, tadhkurul jannata wan nar falam tabki walima tabki min hadza?" Wahai Utsman, engkau menyebutkan tentang surga dan neraka, enggak nangis, tetapi kau bisa nangis dengan melihat kuburan yang tergila-gila dengan dunia pergi ke kuburan Pak. Yang hanya mikir saya dapat berapa besok. Saya dapat berapa besok. Cuma dunia pikirannya cuma pergi ke kuburan. Karena itu akan melembutkan hati. Saya nanti ke situ tidak akan bawa apa-apa. Ini yang membuat Utsman menangis. Maka kata Utsman bin Affan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Innal qabra awwalu manazilil akhirah." Sesungguhnya kuburan adalah tempat persinggahan akhirat yang paling pertama itu kuburan. Ini yang menyebabkan Utsman tidak sadar disalami oleh Umar bin Khattab. Lalu bukan itu yang ingin saya cari, tetapi saya bercerita ini tadi tentang tauhid. Kata Abu Bakar As-Siddiq, Saal tu dalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku telah bertanya, bagaimana bisa selamat di akhirat? Ternyata yang memikirkan selamat di akhirat lebih dahulu Abu Bakar dibandingkan Umar, Utsman. Ini gaya hidup para sahabat. Senantiasa mereka berpikir, saya nek aku mati itu mati dapat husnul khatimah atau suul khatimah. Itu gaya hidup para sahabat. Ya, bagaimana aku nanti mati? Apakah husnul khatimah atau suul khatimah? Sebagian sifat buruk manusia juga adalah ujub. Merasa sudah banyak amal, pasti mati dalam Islam. Siapa yang jamin? Apalagi sebagian orang yang sudah mengkaji kajian sunnah, mengkaji tauhid, mulai ujub. Ya, kemana-mana sudah pakai peci, kemana-mana sudah pakai baju koko, kemana-mana sudah pakai ku jenggot, pakai ya. Ya, di masjid-masjid mengkaji kitab tauhid, Memang di dalam tauhid diajarkan semua dosa selain syirik diampuni. Akhirnya dengan doktrin seperti ini sebagian orang ujub. Ah, nggak apa-apa, hutang sedikit yang penting nggak syirik. Pasti surga. Betul memang. Tetapi ketika kita meremehkan itu dosa, jangan-jangan itu yang mengekalkan kita di dalam neraka. Ini hati-hati Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semestinya orang yang belajar tauhid semakin dia merunduk, semakin dia takut kepada Allah. Sebagian orang bersandar dengan tauhid, ah tidak mengapa kita riba sedikit. Yang penting tauhid daripada orang-orang yang melakukan kesyirikan. Tidak. Kembali ke permasalahan tadi, Pak. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Man qabila minni al-kalimata allati aradtu ala ammi faraddaha alayya fahiya lahu najah. Siapa yang menerima dariku sebuah ucapan yang aku ucapkan kepada pamanku tatkala dia sekarat lalu dia mengucapkannya maka dia akan selamat di akhirat. Kira-kira Nabi Muhammad SAW mengucapkan apa kepada pamannya? Ya Am, qul ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai bapamanku ucapkan la ilaha illallah sebuah ucapan yang kalau engkau ucapkan aku akan bela engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Pak pentingnya tauhid. Nah, tadi berarti Pak kita ambil dari cerita ini pentingnya tauhid adalah selamat di akhirat. Nah, cara agar orang bertanda tauhid adalah diantaranya yaitu apa? Berbaik sangka kepada Allah. Ini gimana ceritanya? Azan dulu, sholat dulu atau gimana? Azan, habis itu sholat, habis itu lanjutkan, habis itu bubar. Ini baru mukaddimah, belum isinya sama sekali. Ya, silahkan azan dulu, kemudian kita sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.